kita yang boleh jadi kita tidak tahu sehingga bisa terperosok di dalamnya. Dalam doa kita ada sering kita panjatkan doa Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna tiba' wa arinal batila batilan farzuqna tinabah Ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Dan berilah kami kemampuan, kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah, yang batil itu adalah batil. Dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Nah, dari yang kedua ini, tunjukkanlah bahwa yang tidak benar itu adalah tidak benar. Maka kita perlu mempelajari hal-hal yang tidak benar. Untuk apa? Agar kita dapat menghindari dari perbuatan tidak benar itu. Sebab kalau kita tidak belajar tentang hal-hal yang tidak benar, boleh jadi kita akan melakukan sesuatu yang tidak benar, kita menganggap bahwa itu adalah benar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dalam surah Yasin ayat 60 dan 61. Allah berfirman, A'udzubillahi ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم kata Allah bukankah aku telah melarang kau. Mungkin dalam bahasa hari itu wanti-wanti betul pesan Alhamdulillahikum ya bani Adam wahai anak cucu Adam. Apa pesan Allah? Apa larangan Allah? Allah takut syaitan. Jangan sekali-kali kamu menyembah setan. Jangan sekali-kali kamu menyembah setan. Ini pesan Allah, wanti-wanti. Inna ulakum ma'asumubin. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Banyak orang yang menyangka bahwa menyembah setan itu adalah kita menyembah berhala itu saja. Itu betul bahwa menyembah setan itu adalah menyembah berhala. Tapi bukan hanya itu. Maka di dalam ayat nomor satu, wa huduni dan sembahlah aku kata Allah. Ada sesuatu mustaqim. Menyembah aku itu adalah jalan siratul mustaqim. Apa sih yang namanya menyembah? Memang ini terjemahan dalam bahasa Indonesia itu ya. Oh, itu kadang-kadang diterjemahkan dengan kata-kata menyembah. Seperti dalam surah Al-Fatihah. Iya Allah. Itu juga selalu diterjemahkan dengan hanya kepada engkau kami menyembah. Menyembah tentu bukan hanya sekedar apa namanya tangannya begini. Menyembah itu artinya kata para ahli tafsir ibadah itu adalah al-inqiyadu wa tunduk dan patuh itu namanya ibadah. Maka ketika kita mengatakan iya dan amudu dan hanya kepada engkau lah kami menyembah, itu artinya dan hanya kepada engkau kami tunduk dan patuh. Tidak kepada yang lain. Ketundukan kepada yang lain itu harus dalam rangka ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Kita taat kepada Rasulullah itu karena ada perintah Allah agar kita taat kepada Rasulullah. Kita taat kepada pemimpin kita karena juga ada perintah dari Allah agar kita taat kepada pemimpin. Kita taat kepada orang tua juga karena ada perintah agar kita taat kepada orang tua. Maka ketaatan-ketaatan kepada selain Allah adalah dalam rangka taat kepada Allah. Alam a'ad ilaikum ya Bani Adam alla syaitan. Bukankah aku telah pesan kepada kamu melarang kamu wahai anak cucu anak cucu Adam jangan sekali-kali kamu menyembah setan. Apa yang menyembah? Jangan sekali-kali taat dan patuh kepada setan. Apa sih setan itu? Nah, ini. Oh, budu artinya taatlah, patuhlah. Ibadah artinya ketaatan, loyalitas. Setan Makhluk itu ada tiga macam. Yang namanya malaikat, yang kedua jin, yang ketiga adalah manusia. Malaikat diciptakan oleh Allah dengan karakter selalu taat kepada Allah. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma Karakter malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini karakter malaikat. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Manusia yang taat kepada Allah lebih mulia daripada malaikat karena apa? Kesehatan manusia itu telah melalui perang, melawan godaan-godaan. Sedangkan ketaatan malaikat tidak melalui pertempuran. Sudah memang aslinya seperti itu. Yang kedua namanya jin. Malaikat bahasa Arabnya itu malah mukroknya, Bentuk jamannya malaikat, tapi di Indonesia nggak ada bentuk mukroknya yang ada jamaah malaikat itu mengobrol juga untuk jamak juga. Makanya malam itu apa? Malam itu artinya wasap Ya. Oleh sebab itu malaikat itu disebut malam kenapa? Karena diciptakan oleh Allah dengan watak dan karakter selalu taat kepada Allah. Itu malaikat malam. Yang kedua, jin. Secara kebahasaan, jin itu adalah tutup atau tertutup, tidak kelihatan. Falamma majan lain, lail maka apabila malam sudah tertutup gelap. Nah, kenapa jin disebut jin? Karena tidak kelihatan oleh manusia, tertutup. Di ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat kepada Allah. Ini. Yang ketiga adalah insan yang dalam bahasa kita manusia. Insan itu terambil dari kata-kata nisyan yang artinya lupa. Wa ma sumiyal insanu illa li nisyani, Wa ma sumiyal qalbu illa li taqallubi. Begitu kata sebuah syair. Tidak dinamakan manusia, insan, kecuali karena nisyannya, karena lupa. Maka kalau manusia masih lupa, itu masih masih manusia. Kalau sudah gak pernah lupa itu bukan manusia lagi. Wa ma sumial qalbu illa litaqallubi dan tidak disebut hati kalau kecuali karena bolak-balik berubah-berubah. Pagi senang tempe, sore udah senang kedelai. Pagi senang, sore bersih. Itu hati. Nah manusia disebut insan karena ada faktor karena faktor dia lupa Apabila malaikat selalu taat kepada Allah dan itu sudah menjadi watak asli malaikat. Apabila di itu ada yang taat dan ada yang tidak taat yang durhaka. Maka manusia juga ada yang taat kepada Allah dan ada yang tidak taat kepada Allah. Di mana letak setan? Setan secara kebahasaan adalah sesuatu yang tidak taat yang tidak mengikuti aturan. Ketika kita mengiring bebek yang satu lari, nah ini setan secara kebahasa. Kambing ayo pergi ke selatan, dia lari ke utara. Ini gak taat, itu setan. Menurut kebahasaan. Menurut agama, setan adalah makhluk yang tidak taat kepada Allah. Malaikat tidak mungkin ada setan. Sebab malaikat diciptakan oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah. Tapi jin dan manusia mungkin ada setan di sini. Maka setan itu adalah mungkin terdiri dari jin dan mungkin terdiri dari manusia. Maka Allah mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduan saya al-insi wal jinni. Demikianlah Allah menciptakan setiap nabi ada musuh-musuh mereka. Setiap nabi ada musuh-musuh mereka yang terdiri dari setan-setan. Saya tidak setan-setan yang terdiri dari manusia dan setan-setan yang terdiri dari jin, maka setan itu mungkin jin dan mungkin manusia. Siapa yang tidak taat kepada Allah, maka dia adalah setan. Cuma kita kadang-kadang paham kita, atau sehati kita kalau sebut setan mesti ya hantu gitu. Ya, ya kalau hantu mesti bukan manusia. Ya. Jadi siapa yang tidak taat kepada Allah, itulah namanya syaitan. Baik, kita kembali kepada ayat lagi, 60 surah Yasin dan 61. Ketaatan itu cuma ada dua saja. Ya, ibadah itu cuma ada dua. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عذر مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ibadah cuma ada dua ibadah kepada setan dan ibadah kepada Allah cuma ada dua Allah mengatakan Allah ta'budi syaitan. Jangan engkau menyembah syaitan. Kemudian di belakang Allah mengatakan, Wa anihuduni. Dan sembahlah aku. Itu. Jadi ketaatan, loyalitas di dunia ini bagi manusia hanya ada dua. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada syaitan tidak ada lagi yang ketiga. Dan ketika kita mengatakan iya dan abudu, kita sudah ikat hanya saat kepada Allah. Artinya apa? Tiga saat kepada syaitan. Apa sih taat kepada Allah? Dan apa taat kepada syaitan? taat kepada Allah, kita menjalankan perintah-perintah Allah dengan dua syarat. Syarat itu adalah yang disebut dalam kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa perhatian asyhadu an la ilaha Bahwa kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah tidak ada motivasi lain kecuali hanya menjalankan perintah Allah. Itu yang namanya ikhlas. Tidak ada motivasi lain kecuali hanya menjalankan perintah kepada Allah. Itu syarat pertama. Syarat kedua, wajah anna Muhammad Rasulullah ketika kita menjalankan perintah kepada Allah, tidak ada apa yang kita kerjakan kecuali berdasarkan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Apabila ada dua syarat ini, ibadah kita akan diterima oleh Allah sebagai ibadah kepada Allah. Tapi kalau salah satu ini tidak ada, Nabi kita mengatakan, kalau tidak ibadah kepada Allah, manusia akan ibadah kepada syaitan. Sebab tidak ada ibadah yang ketiga. Kalau tidak taat kepada Allah, dia akan taat kepada syaitan. Ketika seorang beribadah kepada Allah, tapi motivasinya bukan lillahi ta'ala. Dia sudah jatuh kepada ibadah kepada syaitan. Orang pergi orang puasa, orang berzakat, orang sholat. Tapi tidak termotivasi untuk menjalankan perintah Allah. Berarti motivasinya non lillah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran Ara'aita man istakhraja ilahahu hawahu. Dalam surah Al-Furqan ayat 43. Tahukah engkau orang yang menjadikan hawa nafsunya, seleranya sebagai Tuhan? Bagaimana selera sebagai Tuhan? Dia beribadah Lahirnya ibadah, tapi dia mengikuti hawa nafsu bukan karena menjalankan perintah Allah. Maka orang yang berpuasa motivasinya kepingin langsing bukan ibadah kepada Allah. Itu sudah termotivasi nafsu. Kalau sudah termotivasi bukan Allah, masuk kepada ibadah kepada setan. Orang pergi haji, motivasinya bukan menjalankan perintah Allah, tapi kepingin disebut sang haji, maka dia sudah jatuh kepada ibadah kepada setan. Maka banyak orang yang ke masjid, tapi sejatinya dia menyembah setan. Banyak orang ke Mekah, tapi sejatinya dia itu adalah menyembah setan. Banyak orang sholat, tapi sejatinya dia adalah menyembah setan. Dan banyak sekali amal-amal ibadah. Gara-gara motivasinya tidak lillahi ta'ala, maka menjadi motivasi kepada setan. Maka saya katakan, menyembah setan bukan hanya sekedar kita berhadapan dengan patung kita menyembah. Ketika kita beribadah tapi motivasinya adalah selera kita, itu sudah menyembah setan, bukan menyembah Allah lagi. Ara'aita man ittakhadha ilahahu awal. Tahukah engkau orang yang menjadikan seleranya menjadi Tuhan? Dia taat kepada selera. Dia beribadah bukan menaati Allah, tapi menaati selera. Ini telah menjadikan selera sebagai Tuhan. Ini yang namanya menyembah setan ini yang diwanti-wanti dilarang oleh Allah. Alhamdulillahikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Maka setan sudah berhasil. Meskipun orang datang ke masjid, bukan datang ke tempat berhala, datang ke Mekah, setan berhasil apabila niat orang tadi sudah dibelokkan dari niat menyembah dan taat kepada Allah menjadi niat dan menyembah dan taat kepada selain Allah. Ini keberhasilan setan sudah. Dan setan lihat-lihat orang yang digoda. Kalau yang digoda ini adalah orang yang suka beribadah, tidak mungkin setan akan menyuruh dia untuk lakukan korupsi. Setan diberi kelebihan oleh Allah iblis iblis sama dengan artinya setan artinya yang tidak taat kepada Allah iblis bukan nama itu adalah sifat iblis itu namanya adalah haris ya namanya adalah haris haris itu jin yang di tugasi oleh Allah waktu itu untuk menjaga surga. Maka disebut juga Haris. Tapi ketika Haris ini diperintah oleh Allah untuk sujud bersama malaikat, untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, semua malaikat sujud malu. Malaikat memang wataknya taat kepada Allah. Tapi jin ini Khalid tidak mau sujud. Maka disebut kemudian iblis karena dia tidak taat kepada Allah. Tapi iblis diberi kelebihan oleh Allah. Apa kelebihannya? Dia berdoa kepada Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Apa kata iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun Rabbi, wahai Tuhanku. Coba Iblis mengatakan demikian. Ya. Wahai Tuhanku, angzirni ila yaumi ma'zur. Berilah kami umur sampai manusia dibangkitkan dari kuburnya. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Allah mengabulkan doa iblis Innaka minal mudari, kamu termasuk yang diberi umur panjang ila yaumil waqtil ma'lum sampai pada hari yang telah ditentukan. Makanya orang kalau berdoa dikabulkan oleh Allah, berdoa dikabulkan oleh Allah, berdoa dikabulkan oleh Allah, jangan kemudian GR bahwa oh kalau begitu saya dalam keadaan kebenaran, benar betul saya setiap minta kepada Allah dikabulkan. Iblis dikabulkan doanya oleh Allah. Padahal iblis kurang ajar, enggak? Ya. Ini dengar iblis ini. Ya. Apa kelebihan yang kedua? Iblis karena umurnya panjang sejak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti menjelang hari kiamat. Pengalaman menggoda manusia itu udah luar biasa. Jam terbangnya panjang itu. Maka Iblis tahu sekali siapa yang digoda. Kalau yang digoda tukang maksiat, diajak maksiat. Mudah sekali. Kalau yang digoda orang yang sedang ibadah, nggak akan disuruh maksiat. Maka ada pisah antara Nabi Daud dengan Iblis. Nabi Daud termasuk yang heran. Apa sih Iblis ini kiatnya kok? manusia lebih banyak yang mengikuti iblis daripada yang mengikuti Allah. Please, apa kiat kamu? Apa jawab iblis? Konon ada dialog begitu. Kata iblis, wahai Nabi Dawud, kalau saya menggoda pusat-pusat bawahan itu seperti saya mengiring bola sendirian di lapangan bola kira-kira begitu. tidak ada yang melawan sama sekali. Bukan. Yang berat itu, ya, menggoda orang seperti Anda itu paling berat. Apa pertama itu? Kalau kamu kurang goda orang seperti saya gimana? Orang seperti Anda Nabi Daud, saya ajak untuk main judi, gak mau. Saya ajak untuk bunuh orang, gak mau. Saya ajak untuk korupsi, gak mau. Saya ajak untuk berzina, gak mau. Terus, gimana tanya? Ya orang seperti anda saya suruh sholat terus-terus saja itu. Ah. Pakai kamu itu. Lah kalau saya sembahyang mengikuti perintah kamu, nah ini sudah taat kepada iblis. Gitu. Hati-hati. Kata Nabi Daud, kalau saya sembahyang mengikuti perintah kamu iblis, dan saya sudah taat kepada kamu, bukan taat kepada Allah. Makanya hati-hati manusia. Luar biasa iblis itu. Ya. Pertama jangan dikira orang, makanya salah satu kelemahan. dan Senin yang lalu saya menjadi saksi ahli dia itu. Kelemahan dia itu apa? Ketika ditanya oleh MUI, dia mengaku didampingi ketempelan malaikat Jibril. Lihatin ditanya, dari mana anda tahu bahwa yang mendampingi kamu itu adalah malaikat? Lihatin menjawab. Karena yang yang menimangi saya itu menyuruh saya berbuat baik. Menyuruh saya untuk sedekah. Menyuruh saya untuk umroh. Menyuruh saya untuk berbuat baik kepada orang lain. Maka itu bukan setan. Itu malaikat. Inilah kelemahan. Banyak orang Indonesia yang jeblok sendiri tidak bisa bedakan antara setan dan malaikat. Sayyidina Abu Hurairah itu pernah disuruh oleh orang untuk membaca ayat kursi setiap mau tidur. Abu Hurairah nggak tahu siapa itu yang menyuruh. Besok ketika tanya pada Nabi, ditanya siapa itu Abu Hurairah? Itu ceritanya itu maling sebenarnya maling mencuri gandum. Yang dia sampaikan itu betul Abu Ghirab. Tapi kamu tahu siapa nyuruh? Gak tahu ya Rasulullah. Itu adalah setan. Ya, kata Rasulullah. Jadi setan itu bisa menyuruh kita, ayo pergi haji lagi. Kamu sudah baru, eh, baru satu kali kan? Belum belum sempurna, pergi haji lagi. Biar itu orang-orang miskin pasti gak apa-apa. Ini setan bisa merayu seperti itu. Jangan dikira cepat itu Lihat apa yang digoda. Gitu. Kalau yang digoda itu tukang koruptor, koruptor ya suruh korupsi terus. Kalau yang digoda tukang judi suruh main judi. Yang digoda kiai ustaz. Ayo bergaji lagi, bergaji lagi, bergaji lagi. Ayo sholat terus, sholat terus, sholat terus. Jangan korupsi malah yang penting kepada Allah bagus. Ini setan bisa menggunakan. Wanti-wanti, makanya kita perlu Kapan kita menyembah setan? Dan kapan kita menyembah Allah? Hati-hati. Jangan sampai sholat kita menyembah setan. Jangan sampai haji kita menyembah setan. Jangan sampai baca Quran kita menyembah setan. Kapan? Kalau kita niatnya bukan karena lillah, itu berarti kita telah menyembah setan. Demikianlah karena waktu habis. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.